Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. <clears throat> Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi taufikillah wa taysirihi dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini kita akan membaca atau kita lanjutkan membaca kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala dengan menggunakan syarah dari Fadilatul Syekh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali hafidallahu taala. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu taala wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu tufassiru al-Qur'an wa hiya dalailul Qur'ani وليس في السنة قياس ولا تدرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala as-sunnatu indana. Sunnah itu indana domir indana kata ganti yang ada pada kami kembalinya kepada ahli sunnah wal jamaah kembali kepada ahli sunnah wal jamaah as sunnah inda inda ahli sunnah wal jamaah maknanya adalah atharu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, sunnah menurut ahli sunnah wal jamaah adalah hadis-hadis Rasulullah atau hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu tufassirul Quran. Dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna yang terkandung dalam Al-Quran. mengkhususkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum dalam Al-Qur'an atau tab 6 memperjelas apa yang Allah sebutkan secara mutlak sebagian nanti akan datang contoh-contohnya. Bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, menjelaskan makna dan maksud dari ayat Al-Qur'an. Wahia dalailul Qur'an dan sunnah diterangkan dalailul Qur'an menunjukkan apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Walaysa fil sunnati qiyas. Kemudian di sini Al Imam Ahmad menjelaskan bahasanya tidak ada dalam sunnah kias. Ini akan dijelaskan apa yang dimaksudkan Imam Ahmad bahasanya tidak ada kias. Wala tudrabu lahal amsal. Ini mempertegas dari ucapan yang sebelumnya. Eh, laisa fis sunnati kias Tidak dibuat permisalan. Innama hiya riwayah. Ya. Akan tapi sunnah adalah sebatas apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tudraku bil uqul walal ahwa dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa, tidak dapat dicapai dengan akal ataupun hawa nafsu. Innama akan tapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba'u wa tarkul hawa. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencontoh, mensuri teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan hawa nafsu. Ikhwati bidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizallahu Ta'ala menjelaskan pemaparan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Usul Sunnah ini. Qala Hafizallahu Ta'ala yaqulu rahimallah Imam Ahmad menyatakan wasunnatu indana asar Rasulullah. Dan sunnah menurut ahli sunnah wal jamaah adalah merupakan asar hadis yang diriatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala kata syarabi mahia sunnah? Apakah yang dimaksud dengan sunnah itu? Yaqulu Diterangkan oleh Imam Ahmad bahasanya sunnah itu adalah atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni maknanya adalah aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Semua sabda beliau segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian juga ketetapan-ketetapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan dengan as-sunnah. Yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu adalah ucapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan atau sesuatu yang disetujui Rasulullah Ayat Ini dimakan dengan sunnah. Kalau saya indana kitabun wa indana sunnatun. Sehingga dengan demikian ahli sunnah wal jamaah indahu kitab yaitu Al-Quran wa indahu sunnah. Sebagai sumber rujukan. Sebagai landasan berpijak dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Al-Quran dan demikian juga kembali kepada As-Sunnah. Wahyallati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'aha wa tamassuka biha. Dan sunnah tersebut adalah merupakan suatu yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya untuk mengikutinya dan demikian juga berpegang teguh dengannya. dari Imam Al-Marwazi taala dalam kitabnya sunnah Dari Hasan ibn Atiyah Hasan ibn Atiyah adalah salah seorang tabi'in Diriatkan Imam Marwazi dengan menyebutkan sanad sampai kepada Hasan Ibn Atiyah Al-Ansa'anam. Hasan Ibn Atiyah Kala kana Sibrilu yanzilu ala Rasulillah bis sunnah. Kama yanzilu alaihi bil Qur'an. Wa yu'allimuhu iyaha kama yu'allimuhu al-Qur'an. Kata Hasan Ibn Atiyah Dahulu Jibril salatu wassalam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah. Sebagaimana Jibril salatu wassalam turun kepada Rasulullah membawa Al-Quran. Wa yu'allimuhu iyyaha kama yu'allimuhul Quran. Kemudian Jibril mengajarkan as-sunnah kepada Rasulullah sebagaimana Jibril menghasilkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud yang kami inginkan ya, dari pernyataan Hasan ibn Atiyah di sini, bahasa salafun salih ridwanullah Alaihi Majmain, Para ulama salaf, ya, mereka memposisikan as-sunnah, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka memposisikan Al-Quran sebagai dasar pijakan sebagai sumber rujukan dalam menjalankan syariah Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak akan mungkin dipisahkan. Bahkan seorang tidak akan mungkin menjalankan agama ini kecuali dengan Vietnam berpegang dengan Al-Quran dan demikian juga As-Sunnah. Sebagian nanti akan dijelaskan. Kalau si Rabi bin Hadi rahimallahu taala yubayyinu manzilatas sunnata wa ilaqatiha bil Quran. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimallahu taala menjelaskan kedudukan as-sunnah. Menjelaskan kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana posisinya dalam agama ini? Bagaimana keterkaitan dan keterpautannya dengan Al-Qur'an? Apakah mungkin seorang itu menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala hanya berpegang dengan Al-Qur'an tanpa sunnah Rasulullah? Dijelaskan di sini. Kalau Imam Ahmad menyatakan wa sunnatu Qur'an. Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menafsirkan Al-Quran. Wahia dalail Quran dan sunnah kan dalail Quran menunjukkan apa yang dimaksudkan nah, dalam ayat Al-Quran. Fasunnatu tubayyinul Quran sehingga dengan demikian sunnah itu akan memperjelas 6 apa yang Allah maksudkan dalam ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kemudian di sini Syekh uh, Rabi bin Hadi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim dan kami telah menurunkan kepadamu ad-dzikra, yaitu Al-Quran. Bas diturunkan demikian saja? Tidak. Tapi kata Allah, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Agar engkau menjelaskan kepada umat apa yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, wa fihi huda, wa fihi al-haq, wa nur, diperjelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang berikutnya dibawakan enam firman atau dalil dari ayat Al-Quran oleh al Rabi. Fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Apabila kamu berselisih, berbeda pendapat dalam permasalahan apa saja Berbeda pendapat dalam masalah urusan akidah, usul. Berbeda pendapat dalam masalah ibadah. Berbeda pendapat dalam masalah muamalah. Dalam masalah apa saja. Farudduhu ilallahi. Maka kembalikanlah kepada Allah. Cukup saya di sini, aljab tidak. Tidak cukup saya di sini. Tapi Allah lanjutkan war rasul dan kembalikanlah kepada ar-rasul. ar ilallah subhanahu wa ta'ala. Ar-raddu ilallah mengembalikan permasalahan al-mutanaza kepada Allah yaitu dengan mengembalikannya kepada Al-Quran. Dan mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan kepada Rasulullah yaitu kepada beliau sewaktu beliau masih hidup. Dan sepeninggal beliau adalah mengembalikannya kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kedua ayat ini, kita dapatkan penjelasan yang sangat jelas sekali bahasa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki ilakah kawiyah, memiliki hubungan keterkaitan yang sangat kuat sekali dengan Al-Quran. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan seorang tidak akan mungkin bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan mungkin. Hatta sholat. Sholat lima waktu. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya dalam bentuk mujmal. Aqimus sholata wa atu zakah. Bagaimana sholat? Apa yang dibaca? Gerakannya bagaimana? Kapan dikerjakan? Berapa kali sehari? Rukunnya apa saja? Apa yang diwajibkan? Tidak ada dalam Al-Quran. Dan itu hanya didapatkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, miftahu solah at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-takbir. Kunci solat itu adalah tohara. Dan yang mengharamkannya adalah bacaan takbiratul ihram. Dan yang menghalalkannya adalah bacaan taslim. Berapa kali sehari semalam? Lima kali. Di mana kita dapatkan? Apakah ada dalam ayat Al-Quran? Dari Al-Fatihah sampai akhir? Tidak disebutkan. Innama huwa fisunnah. Jumlah sholat yang dikerjakan oleh kaum muslimin lima waktu dalam sehari semalam ada ada penjelasan dalam Al-Quran eh, dalam sunnah Rasulullah SAW. Khamsu salawatin. Allah Solat lima waktu yang Allah wajibkan. Ada dalam sunnah. Sehingga mungkin seorang menjalankan agama tanpa sunnah Rasulullah. Saya katakan ya, hatta sekalipun solat tidak akan mungkin mereka bisa kerjakan. Duhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, subuh dua rakaat. Di mana kita dapatkan? Dalam sunnah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Kalau Syekh eh, Hamidullah Ta'ala ar-raddu ilallah ila kitabillah. raddu ila rasul raddun ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Allah pada perkara yang diperselisihkan. Pada perkara yang kaum muslimin berbeda pendapat. Maknanya kembali kepada kitabillah. Kembali kepada Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum permasalahan yang diperselisihkan tersebut. Sementara yang dimaksud dengan raddu ila rasul, kembali kepada rasul, yaitu kembali kepada Nam, kepada beliau, kepada dat beliau selagi semasa beliau masih hidup. Sebagian yang dilakukan para sahabat ketika mereka berbeda pendapat, mereka datang ke Rasulullah dan Rasulullah memutuskan perkara mereka dan kembali kepada Rasulullah dah kembali dengan kembali kepada sunnahnya sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga kata Syekh Rabi di sini Bahia maraddun maraddun nasi wa marji'uhum sehingga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat kembali dan tempat rujukan bagi kaum muslimin dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak akan mungkin menjalankan syariat Allah, tidak akan mungkin menjalankan perintah dan larangan Allah tanpa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hiya wal Quranu ala haddi sawa. Kata Syarabi di sini. Demikian, demikian juga di samping apa yang ayat yang telah dibawakan tadi menjelaskan bahasanya sunnah Rasulullah dalam makan rujukan dan tempat kembali kaum muslimin. Demikian juga as-sunnah dan al-Quran adalah ala hadis sawa. Sama. Dalam hal Vietnam sebagai sumber hukum. Dalam hal sebagai landasan dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. fahiya fil ihtijaji fi abwabil aqaidi wal ahkami wal halali wal harami wa syairi su'uniddin hiya marja'un kal Qur'an. Kata Syekh Rabi di sini. Sehingga di sini as-sunnah itu sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau yang dinukil dengan syarat yang sahih dalam masalah ihtijaj, dalam masalah berdalil, dalam masalah menggunakannya sebagai hujah, sebagai pijakan dalam membangun sebuah hukumnya, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah ahkam, ahkam ibadah atau ahkam muamalat, dalam masalah halal dan haram, wasairi su'unidin bahkan dalam seluruh sendi dan aspek agama ini hiya marja'un. As-sunnah, ah, sunnah Rasulullah bukan rujukan. Sunnah Rasulullah bukan rujukan kal Quran sebagaimana Al-Quran Al-Karim. Sehingga dengan demikian ilaqatus sunnah bil Quran adalah sangat kuat sekali. Keterpautan dan hubungan antara Al-Sunnah ah, dan Al-Quran sangat kuat sekali. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Qala walaha ولهذا كان السلف إذا ورد على أحدهم سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسبق إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي لا لا تفرقة في ذلك oleh karena Al-Quran dan sudah sama-sama sebagai sumber rujukan, sama-sama sebagai dasar pijakan dalam beragama dalam menjalankan syariat Allah oleh kata para salafus saleh para ulama terdahulu ketika disodorkan kepada mereka suatu pertanyaan atas suatu permasalahan, apakah dalam hukum, dalam uh, akidah atau dalam muamalah dan yang lainnya, maka mereka menjawab pertanyaan tersebut, nam dengan dalil yang mereka ingat Baik dari ayat Al-Quran atau dari sunnah. Mana yang mereka ingat? Ketika yang dalil yang mereka bisa hadirkan dari ayat Quran, mereka jawab dengan ayat Al-Quran. Ketika mungkin dari ayat mereka nggak ingat, sementara yang didapatkan dari dalil dari sunnah, mereka jawab dengan menggunakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kedudukannya sama. Tidak dibedakan antara sunnah dengan Al-Quran. Wasayati misalu dalika min mauqifi Umar wa mauqifi Abu Bakar wa mauqifi Ibnu Umar wa ghairihi minas Sahabah. Dan akan datang nanti penyebutan bagaimana sikap para sahabat Rasulullah dalam masalah ini baik dari Umar, Abu Bakar, Ibnu Umar ataupun para sahabat yang lainnya. Qauluhu pernyataan Imam Ahmad bin Hambal wa hiya dalail Quran Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah adalah dalailul Quran. Dalil bagi Al-Quran. Menunjukkan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Maksudnya, kata Syirabi, tubayyinu mujmalahu. Memperjelas apa yang Allah sebutkan secara mujmal, global. Seperti ayat yang saya contohkan dari masalah salat. Aqimus sholah. Allah mewajibkan sholat kepada kaum muslimin lima waktu. Dengan ayat ini. Aqimus sholah. Tegakkanlah sholat. Bagaimana sholat? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Bahasa sholat itu terdiri dari lima waktu. Kapan dikerjakan waktunya? Al-Quran hanya menyinggung sedikit saja. Seperti apa? Akimis salata lidulukis syamsi ila ghasakil lail. Tegakkanlah salat dan liduluki syamsi dikarenakan terkelincarnya matahari atau setelah terkelincarnya matahari ila ghasakil lail. Ayat ini hanya menjelaskan waktu awal waktu mengerjakan salat duhur dan maghrib. Sementara salat bukan hanya duhur dan maghrib saja. Datang penjelasannya dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nggak disebutkan jumlah rokaatnya, waktunya. Sementara itu penjelasannya ada dalam sunnah Rasulullah saw. Alaihi Apa saja yang dibaca boleh enggak tanpa membaca Al-Fatihah? Ada dalam sunnah Rasulullah saw. Demikian juga zakat. Ya. Zakat. Allah katakan, Tibnam la ilaha Allah, wa atu zakah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mujmal. Sementara apa saja eh, apa saja yang terkena zakat, kapan dikeluarkan, berapa besarannya, siapa saja yang menerima, siapa yang enggak boleh menerima ada dalam Al-Qur'an. Eh, ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nisabnya ya. Dan ada waktunya ini semua dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan sedikit ya. Sebelum kita bacakan uh, nukilan dari para imam yang lainnya. Kala. Wa al-mujmal. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci hukum yang Allah sebutkan secara mujmal dalam Al-Qur'an. Wa tuwaddihu al-mubham memperjelas yang Allah sebutkan secara mubham wa tuqayyidu al mutlaq mengecualikan suatu yang mutlak seperti tentang masalah iqamatul hudud menegakkan hukum had itu potong tangan Allah sebutkan secara mutlak wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma Seorang pencuri laki-laki. Laki ataupun perempuan, potonglah tangan keduanya. Di mana dipotong? Allah katakan faktau aydiyahuma sebutkan secara mutlak. Di sinikah? Di sini? Di sini atau saya sini? Dijelaskan, ditakyid, dikecualikan oleh eh, as-sunnah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya potong tangan di alqu di sini. Sehingga kalau hanya kembali kepada Al-Quran saja tidak akan mungkin seorang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masih terkait dengan hukum had tadi, potong tangan. Seberapa besar barang yang dicuri sehingga seorang itu wajib dipotong tangan? Dijelaskan dalam sunnah Rasulullah ada batasannya. Dalam Al-Quran tidak ya. waktu khasisu al-am Ayat Al-Quran mengkhususkan suatu yang umum. Eh, sunnah Rasulullah mengkhususkan suatu yang umum. Wa bayi lana sholat, Sunnah Rasulullah memperjelas, menjelaskan kepada kita bagaimana sholat. Auqatiha wa Waktunya kapan? Berapa jumlahnya? Tafasilaha wa ma naqra'u fiha wa ma naqulu fi ruku wa ma naqulu fi sujud kullu hadha fi sunnati apa yang kita baca ketika kita eh uh, salat apa yang kita baca ketika ruku apa yang kita baca ketika sujud ini semuanya didapatkan penjelasannya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wallahu yaqul karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus salata wa atuz zakah wa yuksiru min dalika. Ini yang Allah perintahkan. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Sering Allah sebut yang semakna dengan ini. Allah sebutkan kewajiban salat dalam bentuk mujmal, global. Adapun bagaimana tata cara sifat salat secara rinci, detail dari awal sampai terakhir apa yang dibaca, apa gerakan, bagaimana gerakannya, ya, rukunnya apa, syaratnya apa, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Wa inna maja'a bayanuha akan tapi datang penjelasan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu bayanat dalika wa fassalah wa fassalathu. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segalanya tadi dan merincinya. Sehingga dengan demikian kata Syekh, fahiya dalailun wa bayyinatun wa tawdihatun li mujmalatil Qur'an wa takhsisatun li umumatihi wa tafhidatun li mutlaqatihi. Sehingga dengan demikian sunnah Rasulullah dalil yang menjelaskan, mempertajam, menjelaskan yang mujmal, mengkhususkan yang umum, mengecualikan yang mutlak. Fahiyya al Qur'an kama qala hadal imam. Wahiyya dalail Qur'an aidan kama qala rahimallah. Sehingga dengan demikian Al-Quran itu sebagai disebutkan oleh Imam Ahmad. Tafsirun Quran dan dali, dalail Quran. Kala al-imam al-marwazi rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Usul Sunnah. Ya. Di sini sedikit akan kita rinci ya. Kata Imam Al-Marwazi, "Wajatta wajadtu usul al faraidi kullaha la yu'rafu tafsiruha wala tunkaru ta'diyatuha walal amalu biha illa bitarjamati minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafsirin minhu." Saya dapatkan usulul fara'idi kullaha. Saya dapatkan usul faraid. Kewajiban-kewajiban yang inti dalam agama Islam. Tidak diketahui tafsirnya, tidak diketahui cara melaksanakannya dan mengerjakannya kecuali dengan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari sholat. Akimu as shalah Rinci atau tidak? Al-jawab tidak mujmal. Masalah zakat. Demikian juga Allah sebutkan mujmal. Wa atu az-zakat. Masalah solat, eh, masalah siam puasa. Bagaimana Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mujmal. Kapan puasa tersebut? Allah sebutkan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tapi mulai kapan? Dimulai setelah tergelincir matahari atau dimulai setelah duha atau Vietnam sehari semalam. Tidak ada penjelasannya. Datang penjelasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga haji yang termasuk dari usul faraid Ibadah yang fardu, yang usul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk mujmal. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi bagaimana seorang berhaji? Bagaimana seorang berihram? Bagaimana bertalbiyah? Bagaimana wukuf di mana? Bagaimana melontar jumrah? Itu semua ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali diwajibkan haji tersebut? Kalau sekiranya tidak ada sunnah Rasulullah saw kita nggak bisa mengetahui berapa banyak haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah seumur hidup lima kali ataukah seumur hidup dua kali ataukah sekali? Datang penjelasannya dari Rasulullah saw sebagai dalam hadis yang uh, diriwayatkan Muslim Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha farradu 'alaikumul hajja." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji atas kalian. Dalam ayat tadi, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Faqama rajulun maka ada salah seorang sahabat yang berdiri bertanya, Bikuli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajib berhaji? Hah? Kalau setiap tahun kiranya gimana? Nah ini kita yang seumur hidup cuma sekali aja di Indonesia, ya, di Jawa Tengah, daftar antriannya, daftar tahun, dua tahun yang kemarin, berangkatnya tahun 2030, eh, bentar, 2035. Al-Muhim ini daftar antrenya kemarin saya hitung 23 tahun. 23 tahun untuk Solo. Ya. Enggak seragian demikian. nggak tahu kalau dikutus. Ya. Nah, kalau setiap tahun gimana? Gitu. Padahal setiap tahun dari Indonesia apa itu kuotanya sekarang ya 221 ribu 221 ribu jamaah Arafahnya muat nggak? Nggak muat. Naam, afikuli amin. Hatta qala dzalika thalatha marrat. Orang itu menanyakan di Rasulullah diam. Diulangi lagi, afikuli amin, Rasulullah diam. Afikuli amin. Baru yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau qultu na'am la wajabat. Kalau saya katakan iya setiap tahun maka wajib kewajiban haji na'am setiap tahun dilakukan. Walau wajabat lama kumtum biha dan sekiranya diwajibkan, kalian nggak akan mampu untuk mengerjakannya. Seumur hidup sekali aja nggak semua orang mampu kan gitu loh Apalagi kalau tiap tahun. Daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bisualihim wa ikhtilafi mala anbiya'ihim. Biarkanlah diriku sebagaimana aku tinggalkan kepada kalian. Artinya, sebagian saya sebutkan demikian, ya sudah. Itu al-hadis ya. Al-ghard maksud yang kami inginkan di sini ya bahwasanya usul faraid kewajiban-kewajiban yang bukan inti dari syariat ini disebutkan oleh Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an al dalam keadaan mujmal wa inna ma jaa tafsiruha wa bayanuha datang penjelasan dan tafsiran atas kewajiban yang Allah wajibkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini semua ikhwatul iman, ikhwatul fidin menjelaskan kepada kita bahasnya ilah kata sunnah keterkaitan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran Al-Quran sangat kuat sekali. Tidak mungkin dipisahkan. Dikatakan oleh Imam uh, Al-Marwazi rahimahullah masih dalam kitabnya uh, As-Sunnah ya. Fahadhihi al-fara'idu kulluha. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan ini yaitu salat, zakat, puasa, haji, jihad. Kulluha muttafiqatun fi annaha mafruḍah. Semua disepakati bahwa hukumnya wajib. Salat apa hukumnya wajib? Zakat apa hukumnya wajib bagi yang terpenuhi syaratnya? Puasa hukumnya apa? Wajib. Haji bagi yang mampu wajib. Muttafiqah semuanya disepakati hukumnya wajib. Akan tadi wa mukhtalifatun fil khususi wal umumi. Akan berbeda-beda kewajiban tersebut. Apakah diwajibkan alas sabil umum? Semua wajib mengerjakan seperti sholat, puasa, ataukah diwajibkan secara khusus? Bahasanya seperti zakat bagi orang yang memiliki nisab dan mencapai haul, haji khusus bagi mereka yang mampu baik secara finansial, secara fisik, demikian juga jalannya. Wal iddati wal awqat Demikian juga kewajiban kewajiban berbeda-beda. Walaupun sama-sama wajib, akan tapi jumlahnya, waktunya berbeda-beda. Sholat diwajibkan berapa kali? Lima waktu sehari semalam. Sementara untuk puasa, kapan diwajibkan? Satu bulan dalam setahun. Zakat kapan diwajibkan? Setahun sekali bagi yang mampu terpenuhi syaratnya. Haji, beda lebih lagi. Hanya sekali seumur hidup. Berbeda-beda jumlahnya, waktunya. Dan ini semua dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Di antara contoh yang lain terkait dengan masalah penerapan syariah, bahasnya banyak sekali Allah sebutkan hukum tersebut dalam Al-Quran dalam jemal. Seperti masalah menjatuhkan seorang suami, menjatuhkan talak kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim terkait bagaimana seorang suami ketika rumah tangga tidak lagi mungkin dipertahankan bahkan perceraian di sini adalah bukan suatu yang Vietnam harus ya apakah dari pihak istri ataukah dari pihak suami ya maka bagaimana seorang suami menjatuhkan talak Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna." Wahai orang yang beriman, apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, fatalliquhunna liiddatihinna. Maka talaklah, jatuhkanlah talak itu pada waktunya. Kapan? Kemis kliwon atau jemaah wage? Hah? atau bulan Dhul Hijjah atau bulan apa yang untuk menjalankan. Kapan waktunya? Enggak ada dalam Al-Qur'an kan. Jadi datang penjelasannya bahasa yang dimaksud dengan hina tersebut adalah dijatuhkan talak tersebut di masa suci sebelum seorang melakukan hubungan sebadan. Dalam keadaan tidak sedang haid dan bukan setelah melakukan hubungan sebadan. Itu adalah waktu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Dari mana penjelasan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dilihatkan dalam hadis yang mutabakun alaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun di ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah menjatuhkan talak kepada salah seorang istrinya sementara istrinya sedang haid. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar bin Al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika. Umar bin Al-Khattab terkait dengan kejadian yang dialami putranya mendapatkan ganjalan, boleh enggak ini? Menjatuhkan talak sedang haid. Boleh enggak? Maka disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Abdullah bin Umar putraku demikian demikian demikian. Maka Rasulullah Sallallahu Faqala lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Umar murhu fal yurajjiha thumma liyatrukha hatta tadhura perintahkanlah kepada Um Abdullah bin Umar untuk merujuk istrinya yang ditalak dalam masa haid. Kemudian dia, dia tahan sampai suci, sampai selesai dari haidnya. Sumata sumata tuhur, kemudian haid lagi, kemudian suci. Tuma insya'a amsaka ba'dahu wa insya'a tallaqaha qabla an yamassaha. Kemudian setelah itu kalau dia ingin tetap mempertahankannya, tidak mentalakan, alhamdulillah. Dan apabila keputusan tetap untuk mau menjatuhkan talak, maka hendaknya dia menceraikannya sebelum dia melakukan hubungan sebadan. Itu ba'da at-tuhri. Kata Rasulullah, "Fatilkal iddatul lati amarallahu an tutlaqallahan nisa." Itulah waktu yang Allah memerintahkan kepada kaum mukmin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau mau berpegang kepada ayat ini, nah, mungkin. Kembalikan ditafsirkan kepada akalnya masing-masing atau menurut madhabnya masing-masing atau biayanya masing-masing. Bugrah nanti. Padahal yang dari ujung barat sampai ujung timur ini banyak orang pintar kan gitu. Kalau masing-masing kembali kepada mufti negaranya masing-masing, syariatnya akan didapatkan berbeda-beda. Tapi tafsirannya ketika kembali kepada satu, itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan kita dapatkan kesamaan. Contoh yang lain. Bahasanya sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin dan Allah sebutkan secara mujmal. Dan datang penjelasannya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Itu tentang masalah diat atas pembunuhan yang terjadi. Seorang membunuh seorang mukmin. Khotoan tanpa sengaja. Maka diwajibkan untuk membayar diat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Faman ufiya lahu min akhihi fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Dalam ayat yang lain lebih jelas lagi, ya, "Wa man qatala mu'minan khata'an Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja akan dikarenakan keliru. Dalam keadaan keliru. Fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahliha. Ila ahlihin. Maka hendaknya dia membebaskan budak mukminah, budak yang beriman, dan demikian juga membayar diat yang diserahkan kepada keluarga korban. Wadiyatun musallamatun ila ahliha. Isim mutlak. Nggak ada batasnya. Berarti mujmal, global. Berapa diatnya? Boleh nggak? Diatnya itu adalah seekor ayam atau sepuluh ekor ayam saja. Gitu. Atau kalau perlu dua butir telur misalnya. Boleh nggak? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Datang penjelasannya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasnya diet yang dimaksudkan di sana 100 ekor onta. 100 ekor onta. Berapa ya ikhwan? Kalau dihargai satu ekor 15 juta jangan mahal-mahal. Berarti berapa nilainya? Satu setengah M. Iya betul. Satu setengah M. Nah di Indonesia kalau membunuh berapa? Di penjara berapa apa ya, tahun terus itu bebas ya lima atau enam tahun. Selesai. Ini di samping membebaskan budak ya. Demikian juga membayar dia yaitu 100 ekor unta setiap 6 diserahkan kepada keluarganya. Dan asal muasal 100 unta tersebut ketika Abdul Muthalib bernadar apabila mendapatkan anugerah 10 Orang anak laki-laki, maka akan salah satunya akan dikorbankan. Ini kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul lahir genap sepuluh orang yang laki-laki, laki-laki sepuluh. Maka ingin mempunyai nadarnya. Maka ingin mempunyai nadarnya. Akhirnya diundi. Diundi. Siapa yang keluar? Setiap kali diundi keluar nama Abdullah itu eh, ayah Rasulullah. Diulangi lagi biar keluar jangan Abdullah ini Kira. Yang lain ini nggak rela itu saudara-saudaranya. Ditambah 10 ekor ada kuponnya itu ditambah 10 kupon atas nama unta. Dikocok lagi keluar Abdullah. Tambah 10 lagi berarti 9 anak eh 10 anak plus 20 kupon atas nama unta. Kocok lagi keluar Abdullah, tambah 10, keluar Abdullah, tambah 10 sampai ditambah 100 unta baru keluar unta. Maka dari situ, dari situ ditetapkan bahasa dia pembunuhan adalah 100 unta. Allah alam bisa kita sukan di sini karena ada dan insyaallah kita lanjutkan pada zuhur biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillah